melakukan perbaikan niku mesti okeh sing ora seneng penjenengan berjuang dan masjid ojo dianggap kabeh wong seneng okeh sing ora seneng berjuang dan madrasah ini ki yo ora kabeh masyarakat setuju berjuang lewat majelis taklim berjuang lewat NU mesti kok sing ora seneng aja kaget Wong gamal pengajian ngeten niki mawon orang kabeh setuju kok. Ana wae sing ora setuju. Nyapa to pengajian kok no sekolahan Bocah-bocah jadi korban terus libur sekolahe. Padahal bocah-bocah libur kuwi tambah seneng. Wong aku biyen sekolah yang ngono. Kula nyuwun donga muga-muga kula niki sakit istiqomah. Lek ajak-ajak kesayangan melakukan perbaikan nah orang seperti saya ini jangan dikira semuanya seneng wong ajak-ajak apik dandan-dandan api melakukan perbaikan ya oke saya ora seneng kadang ada yang mengenyek saya mengelokkan gue ngaji model opo ngaji kok mengguyon gue karena mereka nggak bisa menangkap makna yang terkandung dalam humor saya saya pakai metode guyon itu ada triknya, ada teorinya, gak sembarangan insya Allah nek diangen-angen di dalam humor itu terkandung hikmah bagi yang bisa menangkap ning wong sing ora seneng ya dianggap apa ngaji ning guyon wae ngatos ke ati aku latih teni sing do ngilokke niku rata-rata ya aslinya kepingin tiru tapi ora iso ya, gampangannya yo kalah laris oh nyatane saiki yo ceramah-ceramah yo keseng do nganggo metodeku do tiru aku ya, karena berdasarkan survei paling mudah difahami dan paling mudah diterima mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak saiki nyatane do tiru keinginannya pas hari santri nasional nih kok Islamic Nusantara Center damel penghargaan santri inspiratif bidang dakwah se-Indonesia nyatane yang menang Yo Anwar Zahid yang melakukan perbaikan itu harus siap dengan resiko gak disenengi wong nah kula niki kok ngomong gak take ke omongane wong sing ora seneng ora sida ceramah saya punya modal saya jelek-jelek juga sarjana ya, sarungan saja kemana-mana Ini ya, mau kalah karo sing S3 dokter ngaku ya S3 SD SMP SMA halo mau santri itu biasa ditempa otaknya dilatih berpikir mau kitab gundulan ini carane itu butuh mikir mulai cilik ya wis kulino ngapal loh. santri ini gue mulai cilik wis kulino ngapal ke sembarang ngapal ke sembarang ngapal ke nopo untuk mikir terus otaknya selalu diasah mulane cerdas cerdas ojo ngremeh ke santri gue ngono kadang lek tanggamu mek mantu santri kok gue rasani mantu kok bocah pondok ya anaknya sido kaliran dipakani kitab yang gue anggap lek cah pondok cekelane kitab terus panganannya kitab eh bojomu wong tani cekelane pacul berarti panganannya lak pacul polisi ini cengelak cekelane bedil berarti panganannya bedil Mengaku bentinonya nyekelimik pangananku yo ya rame kok ngono lho ya jongennya terus penghasilannya huh? huh? penghasilan nanti mau ngono-ngono ku ya kalah halo halo nyembang apunten karena orang yang melakukan perbaikan itu penuh dengan resiko terutama resiko dibenci dan dimusuhi orang maka Lukman Hakim tokoh fenomenal yang namanya abadi dalam Al-Qur'an ana wong nang jenenge ditulis teng Quran wong top wong hebat nabi mawon mboten sedaya jenenge ditulis teng Quran rasul sing 313 niku mboten sedaya diceritake teng gene Quran lha niki Luqman Hakim namanya abadi dalam Al-Qur'an wasiat-wasiatnya menjadi referensi menjadi petunjuk bagi orang tua agar mempunyai anak-anak yang hebat Allahumma sholli ala Muhammad nah salah satu wasiat Luqman Hakim datang pun Ya bunayya aqimish salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir واشبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور Wahai anakku, niki kudu kula jenengan contoh nggih leh wasiati ten anak-anak. Napa mawon wasiate? Aqimis shalah. Dirikanlah salat bukan hanya kerjakan sholat loh dirikanlah sholat wa'mur bil ma'rufi perintahlah kebaikan wanha anil mungkari cegahlah kemungkaran berarti disuruh memerintah kebaikan mencegah kemungkaran nek barang gak ape, ya kudu dielengke termasuk wayah ceramah ngaji bakule sek riwariwi bakul gablek kudu dielengke sing tuku tak dongake keselak maka itu penuh dengan resiko sehingga ketika kamu memerintah kebaikan mencegah kemungkaran dalam artian melakukan perbaikan harus membekali dirimu dengan wasbir ala ma asobat bersabarlah atas apa saja yang menimpamu sebagai konsekuensi dari melakukan perbaikan satu yang harus diwasiatkan itu tentang sholat bapak ibu para jamaah sholat ini hal pertama dan utama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita Allahumma sholli ala Muhammad nah akhir-akhir ini orang tua kurang memperhatikan sholatnya anak kok jarang ya anak diopeni betul masalah sholate le nak wis nisa kono jamaah yang masjid kita jarang seperti itu lebih sering nak PR wis digarap apa urung embo pulau prihatin lho jangan jauhkan anak kita dari masjid karena masjid itu pusat keberkahan bu bu terutama di waktu subuh api-api e eh, bangunan tentunya niki masjid elek-elek e eh, bangunan tentunya niki pasar jawab api api panggonan tentunya niki nopo elek elek panggonan tentunya niki nopo berarti goni teni wong api apa wong elek ini gampang wong api ini senengane sobo keapian wong elek ini senengane sobo keelekan ada wong yang sregep sobo nyang masjid ini tandane wong api banteri ta tandane wong ana wong nang sregep nyang pasari tandane wong ah wong kene akeh ndi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar berarti wong kene akeh ndi sing apik karo sing elek para elek-elek sedaya Aku yang ngaku dewi ngono